taala rahmatan wasi'ah. Babu qaulil qaulillahi ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Itu hanyalah syaitan yang ingin menakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat ke-175. Bab ini masih di dalam rangkaian pembahasan tentang al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan hati. Ibadah-ibadah yang sangat agung yang akan sangat mempengaruhi seluruh ibadah kita. Seluruh ibadah yang zahir maupun batin itu sangat dipengaruhi benar atau tidaknya ibadah-ibadah hati kita. Sebelumnya, salam. Telah kita bahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bab ini insyaallah taala akan menerangkan kepada kita tentang al-khauf Allahi azza wa jalla. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan hati yang besar, salah satu amalan yang dengannya generasi salaf menjadi lebih istimewa dibanding generasi selanjutnya. Beliau sebutkan di dalam bab ini beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada asar sahabat. Dalil yang pertama surat Ali Imran ayat ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah uh, uh, penafsiran yang lain setan menakuti wali-walinya itu sendiri supaya tidak saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Namun makna yang lebih tepat adalah syaitan menakut-nakuti kaum mukminin dengan apa? Dengan wali-walinya. Supaya kita takut terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang munafik, sehingga kita tidak berperang melawan mereka, bahkan tidak juga sekedar mendakwahi mereka memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran bahkan bisa lebih daripada itu karena takut kepada mereka kita kemudian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena segan kepada manusia kita tidak mau menjalankan perintah Allah atau sebagian perintahnya dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya ataupun sebagian larangan-larangannya tersebut. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang salah satu makar syaitan yaitu apa? At-takhwif, menakut-nakuti. Kemudian kata Allah, "Jangan kalian takut kepada mereka." yaitu kepada wali-walinya setan tersebut. Orang-orang kafir, <coughs> kaum munafikin, dan orang-orang yang mengajak manusia kepada kesesatan serta menghalangi manusia kepada jalan Allah. Itulah wali-walinya syaitan. Maka kata Allah, janganlah kalian takut kepada mereka. Allah melarang kita takut kepada mereka Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita takutlah kepadanya. Bahkan Allah tegaskan apabila kalian benar-benar beriman. Oleh karenanya, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Makanya pelajaran pertama yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah bahwasannya takut kepada Allah adalah salah satu bentuk ibadah kepadanya sehingga wajib kita murnikan ibadah ini hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan demikian. Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada siapapun, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik, takut itu ibadah. Namun ulama menjelaskan takut itu ada tiga macam. Takut itu ada tiga macam. Yang pertama, takut yang merupakan ibadah. Yaitu rasa takut yang disertai dengan ketundukan, pengagungan, dan pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, takut yang merupakan ibadah ini terbukti dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dia. Bukti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, al-khaufu ma hajazaka an, maharimillah. Takut itu adalah sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dusta seseorang yang mengaku takut kepada Allah tapi ternyata dia masih berani meninggalkan kewajiban dan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Takut yang merupakan ibadah. Nah, takut seperti ini tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah. Siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut dengan khaufus sir. Takut yang tersembunyi di dalam hati manusia. Contohnya takutnya kaum musyrikin terhadap sesembahan mereka. Maka ini adalah takut yang syirik. Takut kepada sesembahan mereka apabila mereka tidak mempersembahkan berbagai macam bentuk pendekatan diri kepadanya, maka sesembahan tersebut mereka yakini akan dapat menimpakan bahaya kepada mereka. Ataupun sebaliknya, mereka takut kalau mereka tidak ditolong tatkala mereka ditimpa musibah. Ketakutan kepada penghuni kubur misalkan, kepada wali-wali yang sudah meninggal, atau kepada syaitan yang mereka sembah, yang mereka anggap sebagai penguasa di laut tertentu atau di gunung tertentu, sehingga mereka punya upacara rutin, upacara sesajen misalkan, kadang mereka namakan sedekah laut atau sedekah bumi untuk persembahan kepada syaitan, jin maupun orang-orang yang sudah mati apakah dari kalangan para wali maupun nenek moyang mereka. Takut mereka. Kalau itu tidak dilakukan, mereka takut kalau-kalau yang mereka sembah tersebut dapat menimpakan bahaya kepada mereka. Jadi subhanallah, bentuk kesyirikan mereka itu bukan hanya sesajen itu. Ya kan? Mereka menyembelih mereka melakukan mempersembahkan sesajen itu sudah syirik. Sebelum itu juga ada rasa takut mereka kalau tidak mempersembahkan sesajen misalkan, maka sesembahan mereka ini akan marah dan akan menimpakan azab kepada mereka. Itu juga sudah syirik. Itu juga sudah syirik. Bahkan ketika mereka menganggap sesembahan mereka tersebut dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat dari mereka itu juga sudah syirik. Jadi masya Allah banyak sekali bentuk kesyirikan mereka. Salah satunya adalah rasa takut kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Baik, ini yang pertama. Adapun yang kedua, rasa takut yang haram. Rasa takut yang haram. Namun tidak sampai pada kesyirikan yaitu takut kepada makhluk takut kepada makhluk karena kejahatannya ya karena kekasarannya keberingasannya lalu kemudian membawa kita untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan melakukan apa yang Allah larang maka ini takut yang haram iya karena takut sama pimpinan misalkan sehingga melanggar aturan. Ya, diperintahkan oleh pimpinan untuk melanggar aturan karena takut, maka seorang pegawai berani melakukannya. Atau bahkan kepada orang tua sendiri. Ya. Apakah karena cinta atau karena takut? Maka ini adalah cinta yang haram dan takut yang haram apabila karena itu kemudian kita berani meninggalkan satu kewajiban atau melakukan satu yang haram. Baik. Kemudian yang ketiga, takut yang merupakan tabiat. Rasa takut yang merupakan tabiat. Nah ini. Ini asalnya dia adalah mubah. Asalnya adalah mubah. Seperti takut terhadap hal-hal yang secara zahir menakutkan. Sebagaimana Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Qasas ayat ke-21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa alaihi salam keluar dari negeri tersebut dalam keadaan takut seraya mengawasi. Takut kepada siapa? Musuh. Nah ini. Takut yang sifatnya tabiat. Tapi tidak kemudian membawa kita karena takut kepada mereka lalu kita melanggar syariat Allah ataupun melakukan yang haram. Ini nggak boleh. Iya. Hanya satu saja yang dibolehkan bagi kita, satu keadaan saja yang dibolehkan bagi kita dengan sengaja melakukan yang haram yaitu karena dipaksa. Dipaksa dan betul-betul terpaksa. Adapun hanya karena takut, maka Apabila misalkan kita melakukan kesyirikan karena takut, maka itu syirik. Kalau kita melakukan yang haram karena takut, itu juga haram. Tetapi kalau karena dipaksa, sedangkan hati kita tetap beriman dan benci dengan yang haram tersebut, tidak termasuk kategori perbuatan dosa sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Baik. Ini tiga jenis atau tiga macam rasa takut yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, takut ibadah, mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik. Yang kedua, takut yang haram. Kemudian yang ketiga, takut yang sifatnya tabiat. Baik, bisa dibedakan ya. Kemudian pelajaran yang kedua kata Syekh, bahwasannya memalingkan rasa takut ini kepada selain Allah adalah syirik seperti orang yang takut kepada selain Allah, apakah itu kepada berhala atau kepada togut, yaitu semua sesembahan selain Allah, dia takut jangan-jangan bisa menimpakan bahaya kepadanya. Nah ini, ini sisi kesyirikannya. Ketika dia takut kepada sesuatu yang sedikit pun gak mampu menimpakan bahaya kepadanya, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah at-tahdzir min kaidis syaitan. Peringatan. Peringatan kepada hamba-hamba Allah dari perangkap syaitan. Hati-hati. Syaitan itu di dalam menjerumuskan kita kepada yang haram, dia tidak mengajak kita baik-baik. Iya. Dia tidak mengajak kita terang-terangan. Tetapi dia punya berbagai macam tipuan, perangkap dan makar. Sehingga kadang bahkan seringkali kita tidak sadar sudah terperangkap di dalam jerat-jerat syaitan. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita salah satu tipuan syaitan, makar syaitan adalah at-takhwif, menakut-nakuti. Hati-hati. Ini termasuk makar syaitan, membuat kita takut. Tatkala kita berpegang teguh dengan syariat Allah, kita dibuat takut. Ya. Kita dibuat takut, takut kepada macam-macam. Kepada wali-walinya, takut kepada orang kafir, takut kepada kaum munafikin, takut kepada orang-orang fasik, atau bahkan cuman sekedar rasa takut, rasa khawatir, jangan-jangan orang sudah nggak mau berteman dengan saya. Jangan-jangan saya nanti dikucilkan di masyarakat. Kalau saya pakai jilbab besar, nanti saya susah dapat kerja. Susah dapat rizki. Kalau saya pelihara jenggot, nanti saya nggak diterima kerja. Dan seterusnya. Itu semuanya tipuan syaitan. Membuat kita takut. Padahal kata Allah, "Inna kaida syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya makar setan itu lemah. Perhatikan, sebetulnya makar setan itu lemah. Namun ketika kita ternyata berhasil diperangkap oleh setan dalam makarnya, itu menunjukkan apa? Berarti kita betul-betul sangat-sangat lemah. Makar setan itu sudah lemah. Tapi ternyata banyak dari kita yang terperangkap di dalam makarnya. Maka itu menunjukkan apa? Kita betul-betul sangat lemah. Oleh karenanya dikatakan para ulama, setiap kali menguat keimanan dalam diri seorang hamba, maka setiap itu juga menjadi kecil rasa takutnya kepada selain Allah. Itu dia kuncinya. Kuncinya, bagaimana supaya tidak takut kepada selain Allah? tidak takut dengan berbagai macam tipuan syaitan dan makarnya, kuatkan keimanan. Semakin lemah keimanan seseorang, maka semakin kuat rasa takut di dalam dirinya. Ini kuncinya. Pertanyaannya bagaimana menguatkan keimanan? Nah ini, di antara perkara terbesar yang akan menguatkan keimanan seseorang adalah mempelajari ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak takut kepada Allah karena kurangnya atau bahkan tidak ada sama sekali ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Semakin baik pengenalan seseorang kepada Allah, maka semakin kuat pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, takut kepada Allah termasuk ibadah yang sangat agung yang akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada ayat ke-40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Robnya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Demikian pula yang diucapkan para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat At-Tur ayat ke-27. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfikin. Kata mereka, sesungguhnya kami dahulu dalam keluarga kami sebagai orang-orang yang takut kepada Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas Maka Allah memberikan kenikmatan kepada kita dan melindungi kita dari api neraka. Maka takut kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, jangan kita sepelekan. Bahkan ini bisa jadi lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lahir yang dapat disaksikan oleh mata manusia. Walaupun rasa takut itu ada di dalam hati kita, tidak bisa disaksikan oleh manusia, tetapi dia adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan disitulah nilai keagungan, karena ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Oleh karenanya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tujuh golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah naungi di bawah naungannya pada hari kiamat. Yang ketika itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya apa? Warajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah seseorang seorang laki-laki yang diajak untuk melakukan perbuatan keji perbuatan zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan subhanallah dipahami bersama ini adalah cobaan yang sangat berat mereka hanya berdua dan yang mengajaknya bukan sembarang wanita. Wanita yang memiliki kedudukan, kekayaan, dan juga cantik. Kemudian apa jawaban laki-laki tersebut? Faqala inni akhafullah. Dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah sekalian. Inilah di antara faktor terbesar yang menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Betapapun dia sudah seperti berada di mulut harimau. Ya. Hampir saja dia diterkam oleh syaitan. Karena rasa takutnya kepada Allah, Allah selamatkan dia. Iya. Eh, bukan berarti kita mau tes keimanan kemudian Mau coba-coba seperti itu? Enggak. Justru rasa takut kepada Allah itu membawa kita menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada yang haram. Ya. Bukan kita ingin tes keimanan, mau tes berdua dengan ya laki-laki dan wanita berdua, tes dulu iman. Bukan, bukan seperti itu maknanya. Ini dalam keadaan terpaksa seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dalam keadaan dipaksa dia. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau segera menjauhi, bahkan beliau berlari untuk menjauhinya. Walaupun dikejar. Bukan beliau diam-diam saja di situ, bukan. Karena itu juga menunjukkan rasa takut seseorang kepada Allah. Dia tidak ingin coba-coba mencicipi dan mendekati yang haram. Karena kita ini sebetulnya lemah Siapa yang ingin coba-coba, dia adalah orang yang tertipu. Dan termasuk orang yang sombong merasa imannya sudah kuat. Iya. Jadi, inilah manfaat rasa takut. Apabila kita pupuk dengan benar, kita sirami dengan ilmu, dan keimanan kepada Allah, maka dia akan memberikan motivasi kepada kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah sebaik-baik contoh kepada kita dalam rasa takut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya atau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah walladina yu'tuna ma ataw wa kulubuhum wajilah. Yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Dan orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan mereka sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Coba perhatikan ayat yang mulia ini. Orang-orang yang telah melakukan sejumlah perbuatan dan amalan sedang hati mereka dalam keadaan takut. Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah mereka itu yang minum khamar dan mencuri? Ya. Ini yang dipahami Aisyah pertama kali ketika membaca ayat ini. Mereka melakukan sesuatu amalan, kemudian mereka dalam keadaan takut. Berarti kalau begitu sedang buat dosa. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bintas Siddiq. La ya bintas Siddiq. Tidak seperti itu wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang berpuasa, melakukan sholat dan bersedekah. Dan mereka takut. Jangan sampai ibadah-ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika alladhina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Perhatikan, ini sahabat. Takut kepada Allah, takut jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Iya. Mereka merasa selalu berbuat dosa, selalu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau nada munadin minas sama, ayyuhan nas, innakum dakhilunal jannata kullakum illa rajulan wahidan." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan ada yang menyeru dari langit, wahai manusia seluruhnya, kalian akan masuk surga kecuali satu orang. Kata beliau, lakhiftu an akuna anahuwa, Sungguh benar-benar aku takut, jangan-jangan akulah satu orang tersebut. Ini Umar. Dengan ibadah yang sangat agung yang beliau kerjakan. Tentunya kita yang lebih pantas untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang keutamaan takut kepada Allah dan rasa takut para sahabat. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala wa minan nasi salam man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah." Namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan fitnah manusia tersebut seperti azab Allah. Maksudnya apa? Fitnah manusia adalah disakitinya dia di jalan Allah yaitu mereka menghalang-halanginya dengan menimpakan rasa sakit kepadanya untuk menghalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah, mereka menyakitinya. Mereka menyakitinya, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Lalu kata Allah, dia jadikan fitnah manusia tersebut seperti azab Allah. Maksudnya demi selamat dari fitnah manusia, dari rasa sakit yang ditimpakan manusia kepadanya, dia kemudian meninggalkan perintah Allah tersebut atau berani melakukan larangan Allah. Lanjutan ayatnya, wala inja anasur min dan apabila datang kepada datang kepadamu pertolongan dari Rabbmu niscaya mereka akan mengatakan inna kunna ma'akum sesungguhnya kami bersama kalian ini sifat orang-orang munafik kalau kaum mukminin mendapatkan kemenangan dia katakan kami sama dengan kalian bersatu dengan kalian kalau tidak mereka berpisah awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin tidakkah Allah mengetahui atau Allah yang lebih tahu dengan apa yang di dalam hati seluruh makhluknya Surat Al-Ankabut ayat ke-10. Baik. Ayat yang mulia ini seperti yang telah kita jelaskan tadi rasa takut kepada selain Allah itu ada dua tingkatan. Bisa jadi itu adalah kesyirikan, bisa jadi itu adalah yang haram. Ataupun yang ketiga adalah yang mubah. Namun yang diharamkan ada dua. Yang pertama kesyirikan, yang kedua termasuk perbuatan dosa yang haram namun tidak sampai pada kesyirikan. Iya. Dan ayat ini mencakup dua bentuk tersebut. Mencakup dua bentuk tersebut. Melarang kita untuk takut kepada selain Allah, takut yang sifatnya syirik, demikian pula takut yang hukumnya haram. Walau tidak sampai pada derajat kesyirikan. Baik. Ayat yang mulia ini bercerita tentang orang-orang yang mengaku beriman. Mengaku beriman kepada Allah dengan lisan mereka. Padahal iman belum masuk di dalam hati mereka. Inilah keimanan para pendusta. Mengaku beriman kepada Allah. Padahal iman belum masuk kepada mereka Kapan terbukti benarnya keimanan? Tatkala kita disakiti di jalan Allah. Inilah saat dibuktikannya benar atau tidak keimanan kita. Yaitu tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita diganggu, disakiti, apakah dengan ucapan maupun dengan tindakan. Iya. Kalau istilah sekarang kadang dibully. Dan macam-macam. Maka orang-orang yang tidak jujur dalam keimanan, mereka jadikan fitnah manusia tersebut. Perhatikan, orang yang menyakiti manusia di jalan Allah disebut telah berbuat fitnah. Kenapa? Karena mereka telah menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan ini adalah fitnah terbesar Inilah yang dimaksud dengan apa? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang dimaksud dalam syariat. Yaitu fitnah mengajak manusia kepada kesesatan. Kepada kekufuran dan kesyirikan. Iya. Maka karena takut pada fitnah manusia tersebut, dia jadikan seakan-akan itu ada, adalah azab Allah. Azab Allah maksudnya yang harus kita berlindung darinya, lari darinya. Adapun fitnah manusia itu bukan azab Allah. Bisa jadi itu nikmat dari Allah bagi kita. Untuk mengangkat derajat kita, untuk memberikan pahala kesabaran dan untuk menguji kita benar atau tidak keimanan kita. Maka orang-orang yang tidak jujur imannya karena takut kepada manusia, segan kepada manusia, atau bahkan sekedar untuk cari muka, maka dia pun berani meninggalkan apa-apa yang tadinya sudah dia amalkan dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah tabaraka wa taala. Iya. Ini persis seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah di tepi jurang. Ya. Beribadah kepada Allah dalam kondisi seperti orang yang berada di tepi jurang. Fa'in asabahu khairun itma'an nabih. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia pun tenang. Itu saja saat dia beribadah kepada Allah. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi namun apabila dia ditimpa fitnah, maka dia berpaling ke belakang. Dia tinggalkan peribadahan kepada Allah. Khasirat dunia wal akhirah, wadhalikal khusranil mubin. Maka kata Allah, dia telah merugi dunia dan akhirat. Walaupun dia menyangka dia untung di dunia. Demi mengejar keuntungan duniawi, dia tinggalkan ketaatannya kepada Allah karena takut kepada makhluk. Maka kata Allah dia merugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis dari ayat yang mulia ini, yang pertama kata Syekh bahwasannya takut terhadap gangguan manusia disebabkan keimanan kita termasuk dalam kategori rasa takut yang haram, yaitu takut pada selain Allah. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan keimanan, sunnah, hal-hal yang Allah wajibkan, ataupun sebaliknya melakukan yang haram karena takut kepada manusia. Berarti kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Baik. Pelajaran yang kedua, wajibnya bersabar di dalam menghadapi gangguan di jalan Allah. Wajib untuk bersabar. Nah, insyaallah taala bab tentang kesabaran akan datang di dalam kitab tauhid ini. Pelajaran yang ketiga, ayat yang mulia ini menunjukkan rendahnya kemauan orang-orang kafir, rendahnya tekad hati mereka di dalam mengamalkan kebaikan. Adapun seorang mukmin kuat jiwanya, kuat mentalnya. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum munafikin coba lihat. Rendah sekali mental mereka, sedikit disakiti di jalan Allah, mereka kemudian berpaling dari jalan Allah namun ketika mereka mendapatkan keimanan, mereka mengaku-ngaku beriman. Mendapatkan kenikmatan, mereka mengaku-ngaku beriman. Iya. Kalau kaum mukminin mendapatkan kenikmatan, mereka bersatu. Ketika kaum mukminin ditimpa musibah, mereka tinggalkan. Ini sifat kaum munafikin dari dulu, jangan kita ikut-ikutan. Kaum mukminin itu berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan orang-orang munafik ada kepentingan di dalam cinta dan kasih sayang mereka. Kalau menguntungkan, maka mereka bersatu dengan kaum mukminin. Kalau tidak, mereka tinggalkan. Pelajaran yang keempat, di dalam ayat yang mulia ini ada penetapan sifat ilmu bagi Allah. Yaitu di akhir ayat, awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah yang lebih tahu dengan apa yang ada di dalam hati-hati seluruh makhluknya? Maka ilmu Allah mencakup segala sesuatunya. Allah tahu segala sesuatunya sebelum dia terjadi. Setelah dia terjadi dan apabila dia tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Yang lainnya sebagai gantinya Segalanya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya. Allah sudah tahu sebelum terjadi dan setelah terjadinya. Iya. Termasuk kesesatan kelompok-kelompok bid'ah mereka mengatakan ilmu Allah hanyalah Allah mengetahui setelah terjadinya. Tidak demikian bahkan Allah lebih tahu daripada makhluk tentang dirinya sendiri. Tentang hatinya sendiri Allah lebih tahu sebagaimana ditekankan di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Maka ini bantahan kepada kelompok Qadariyah yang berpemahaman seperti itu. Mengatakan bahwasannya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu statis. Tidak naik, tidak turun, manusia seluruhnya sama dalam keimanan. Kalau seseorang sudah mengucapkan beriman, maka walaupun dia berbuat dosa apapun gak akan berkurang. Maka ayat ini membantah mereka. Di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita ucapan mereka amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tidak memberikan manfaat kepada mereka ketika mereka tidak sabar tatkala disakiti di jalan Allah, iya kan? Mereka tidak sabar tatkala disakiti di jalan Allah, maka ucapan mereka amanna billah kami beriman kepada Allah, tidak ada manfaat. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahayanya sifat suka mencari muka kepada makhluk. Suka mencari simpati orang. Iya. Pada akhirnya apa? Rela meninggalkan yang hak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala la yamna anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaqqin idza alimahu." Kata beliau, janganlah seorang dari kalian dihalangi oleh rasa segannya, rasa takutnya kepada manusia untuk mengucapkan yang hak yang telah dia ketahui. Ini tercela dalam syariat. Takut kepada orang, segan, malu, sehingga dia tidak mau mengucapkan yang hak yang sudah dia ketahui. Baik. Kita masuk ayat yang berikutnya. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajid Allah." man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah ulaika ay yakunu minal muhtadin di dalam surat At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman hanyalah yang memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan solat menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka semoga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik. Inilah dalil yang ketiga di lembab ini. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Yaitu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini terkait dengan pembahasan kita adalah kewajiban memurnikan rasa takut hanya kepada Allah yang satu saja. Karena dalam ayat ini dikatakan walam yakhsha illallah. Salam. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Pertama dinafikan. Apa yang dinafikan? rasa takut kepada seluruh makhluk. Kemudian ditetapkan illallah hanya kepada Allah. Maka dari sini kata Syekh, pelajaran yang pertama, wajibnya memurnikan rasa takut hanya kepada Allah. Dan rasa takut di sini disebut dengan al-khasyah. Dan sebelumnya disebut dengan al-khawf. Ada sedikit perbedaan. Al-khawf itu dikatakan para ulama adalah rasa takut seseorang karena mengetahui kelemahan dirinya. Karena mengetahui kelemahan dirinya. Tetapi al-khasyah dia lebih tinggi lagi bukan hanya mengetahui kelemahan diri, tetapi juga karena mengetahui dan mengenal yang dia takuti. Makanya Allah mensifatkan para ulama dengan sifat khasyah lebih daripada al khawf. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama orang-orang yang berilmu. Jadi rasa takut kepada Allah sangat kuat hubungannya dengan ilmu. Oleh karena itu orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Jauh dari perbuatan gibah. Takut menggibah. Walaupun orang yang digibahi nggak tahu kita lagi berbicara buruk tentangnya. Tapi dia takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dari membicarakan aib-aib orang, menyakiti orang, bukan karena takut kepada orang tersebut, walaupun orang itu ternyata lemah, tidak bisa membalas kita, tapi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan inilah hakikat ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Hanyalah ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut kepada makhluk. Tapi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah hakikat rasa takut yang mengantarkan seseorang untuk taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dan itu tidak akan didapatkan oleh seseorang tanpa ilmu, tanpa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua kata Syekh bahwasannya kesyirikan tidak bermanfaat amalan apapun apabila dicampuri dengan kesyirikan. Iya. Sebab Allah mengatakan hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang beriman kepada Allah. Dan hari akhir menegakkan salat, menunaikan zakat serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya kaum musyrikin apabila mereka mau ikut memakmurkan rumah-rumah Allah, nggak ada manfaatnya. Maka tidak bermanfaat satu amalan bersama kesyirikan. Sebagaimana juga firman Allah dalam ayat yang lain, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah bagi kaum musyrikin itu bisa untuk memakmurkan rumah-rumah Allah dalam keadaan mereka menyaksikan sendiri kekafiran mereka. Mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka dan kekal di dalam neraka naudzubillah. Iya. Jadi orang yang melakukan syirik tidak ada manfaat amal soleh yang dia kerjakan akan terhapus. Kemudian pelajaran yang ketiga kata Syekh bahwasannya memakmurkan masjid-masjid adalah dengan taat kepada Allah dan beramal saleh. Bukan sekedar membangunnya. Makanya disebutkan di sini. Orang-orang yang memakmurkan masjid dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya memakmurkan masjid Allah, bukan sekedar membangunnya megah tapi tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diisi dengan kesyirikan. Diisi dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini namanya merusak rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, aku melihat api di dalam masjid tidak mampu aku padamkan, itu lebih aku sukai. Daripada melihat satu perbuatan bid'ah yang tidak mampu aku hentikan. Ya. Jadi percuma saja bangun masjid, kemudian diisi dengan kemungkaran. Terlebih lagi kesyirikan. Kemudian perbuatan-perbuatan bid'ah dan maksiat. Pelajaran yang keempat kata Syekh, di dalam ayat ini terkandung motivasi dan anjuran untuk memakmurkan masjid secara hisiah dan maknawiyah. Secara hisiah, secara materinya yaitu bangunannya dan maknawi yaitu amal-amal saleh. Ya. Itu mencakup keduanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Fuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lagi taklim. Ya. Umir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa membangun sebuah masjid bagi Allah maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoi beliau secara marfu' Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bisakhatillah. Sesungguhnya dari lemahnya keyakinan engkau mencari keridoan manusia atau membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Dan engkau memuji mereka atas rizki yang Allah anugerahkan kepadamu. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Dan engkau mencela mereka karena sesuatu yang Allah tidak berikan kepadamu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah tidaklah dapat dipercepat atau dipaksa oleh ketamakannya orang yang tamak dan tidak dapat ditolak oleh kebenciannya orang yang tidak suka. Hadis disebutkan dalam catatan kaki diriwayatkan Abu Nuaim dalam Al-Hilya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif kata Syekh Sulaiman uh, penulis penulis kitab Taisirul Azizirah Taisirul Aziz syarah kitab tauhid juga hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Ya. Kata beliau hadis ini dhaif namun maknanya sahih. Kenapa sahih? Karena kandungan maknanya terdapat di dalam dalil-dalil yang lain. Terdapat dalil-dalil yang lain. Iya. Sehingga bisa kita petik pelajaran dari sini. Pelajaran yang pertama kata Syekh, kewajiban untuk tawakal kepada Allah dan takut kepadanya dan meminta rizki hanya kepadanya. Ini pelajaran yang pertama. Iya. Kewajiban bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia. Karena rizki kita datangnya dari Allah. Dan kewajiban takut kepadanya tidak takut kepada manusia serta meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Maka dari lemahnya keyakinan seseorang apabila dia meminta rizkinya kepada selain Allah mengharap kepada selain Allah bahkan sampai mencari Keridoan manusia dengan membuat Allah murka. Salam. Ahlan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, isbatul qada wal qadar. Penetapan al-qada dan al-qadar. Bahwasannya takdir seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga tidak bergantung kepada sebab tetapi hendaklah bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan sebab. Kemudian yang keempat, lebih mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari keridoan makhluk. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini.